Pada hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-180 dari kitab Umdatul Ahkam. Al-Hadithu Thamanun Ba'dal Mi'ah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إدعام ستين مسكينا قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرك فيه تمر والعرق المقتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك الحرة الأرض تركبها حجارة سود الحديث الثمانون بعد المئة حديث yang ke-180 عن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Siapakah nama sahabat Abu Hurairah? Fairuz. Abdurrahman bin Sahr ad dawsi radhiyallahu anhu. Apa keutamaan beliau? Naam. Abdullah. Naam, termasuk minal mukfirin. Termasuk para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sahabat Abu Hurairah berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun." Tiba-tiba datanglah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Faqala seraya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu. Aku telah binasa." Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada kepada lelaki tersebut, "Ma ahlakaka? Apa yang membuatmu binasa?" Au malaka? Ada apa dengan engkau? Qala Laki-laki itu berkata, Waqa'tu alam raati wa ana sa'imun. Aku telah menggauli istriku dalam keadaan aku sedang saum. Wa fi riwayatin di dalam riwayat lain disebutkan tu ahli fi Ramadan. Aku telah menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata kepada lelaki tersebut Hal tajidu raqabatan tu'tiquha Apakah kamu mempunyai seorang budak untuk engkau membebaskannya sebagai kafarah atas dosa yang telah ia lakukan qala la lelaki itu pun berkata tidak wahai rasul aku tidak mempunyai seorang budak untuk aku bebaskan Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini?" Maka apakah kamu mampu untuk melakukan saum dua bulan berturut-turut? Qala ia pun berkata, "La, aku tidak mampu wahai Rasul." Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahal tajidu it'ama sittina miskinan?" Apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin, 60 orang miskin? Qala orang itu pun berkata, "La, aku tidak mampu." Qala maka Abu Hurairah berkata, fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdiamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar jawaban demi jawaban dari seorang lelaki tersebut. Fabainama nahnu ala dhalika, sahabat Abu Hurairah berkata, Fabainama nahnu ala dhalika, tatkala kami dalam keadaan seperti itu, Rasulullah terdiam ketika mendengar jawaban dari seorang lelaki tadi, kami pun terdiam semuanya. Iz utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi atau diberi hadiah bi'arakin satu keranjang fihi tamrun di dalamnya terdapat tamr kurma wal araku al maktal makna dari al arak adalah al-maktal, yakni keranjang. Qala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina sa'il?" Mana lelaki yang tadi bertanya? Qala ia pun berkata, "Ana, saya wahai Rasul." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudh hadza fatasaddaq bihi." Ambillah sekeranjang kurma ini lalu bersedekahlah dengannya. Faqala, maka lelaki ini pun berkata, A'ala afqara minni ya Rasulullah, apakah kurma ini aku sedekahkan kepada seorang yang lebih kepada seorang yang lebih fakir, yang lebih miskin daripadaku wahai Rasul? Fawallahi maka demi Allah ma baina labataiha tidaklah di antara kedua labah Domir ha kembali kepada kota Madinah. Yuridul harrataini. Yang ia maksud dengan labah adalah labatain, yakni al-harratain. Fawallahi maka demi Allah, tidaklah di antara dua labah di antara dua harrah. Harrah atau labah itu artinya tanah yang tandus dan dipenuhi dengan batu-batu hitam. Kota Madinah diapit oleh dua harrah. Harrah syarqiyah dan harrah gharbiyah. Di sisi timur kota Madinah terdapat Harrah, tanah yang luas yang isinya batu-batu hitam. Demikian pula di bagian barat kota Madinah juga demikian. Terdapat Harrah, Harrah Gharbiyah, tanah yang tandus dan dipenuhi dengan batu-batu hitam. Dan yang dimaksud di sini adalah kota Madinah. Maka demi Allah, Sesungguhnya tidak ada di kota Madinah ini ahlu baitin afqara min ahli baiti. Satu keluarga yang lebih fakir dari keluargaku. Fabahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa. Hatta badat anyabuhu. Hingga tampak gigi taring beliau sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At'imhu ahlaka." Berilah makan keluargamu dengan kurma tersebut. Kemudian Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menyatakan Al-Harrah Al-Ard Tarkabuha hijaratun sud Menjelaskan makna Al-Harrah adalah tanah Tarkabuha hijaratun sud Yang dipenuhi dengan batu-batu hitam. Batu-batu hitam di sini seperti batu yang terbakar, hitam, gosong. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Hadis yang sedang kita pelajari ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu merupakan salah satu hadis yang mengandung suatu kejadian dan kejadian itu pun dalam proses dialog antara seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait permasalahan jima di siang hari bulan suci Ramadan. Di dalam hadis yang mulia ini seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Abu Hurairah dengan kata-kata rojulun seorang lelaki dan di dalam riwayat lain dijelaskan bahwa dia adalah Salamah bin Sokhr al-Bayadi Salamah bin Sokhr al-Bayadi Terkadang di dalam suatu periwayatan tidak disebutkan namanya secara khusus, secara jelas, dikarenakan untuk menutupi aib atau kekurangan yang ada pada orang yang sedang diriwayatkan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini. Beliau tidak menyebutkan nama Salamah bin Sakhr al-Bayadi. Cukup dengan menyatakan idza'ahu rajulun. Kemudian sahabat Salamah bin Sakhr al-Bayadi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya termasuk di dalamnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini datang dalam rangka untuk melaporkan sesuatu yang terjadi pada diri beliau radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, aku telah binasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang belum tahu tentang apa yang sedang terjadi pada diri sahabat tersebut bertanya, "Ma ahlakaka?" apa yang membuatmu binasa? Au malaka atau dengan kata lain ada apa denganmu? Maka sahabat ini pun menjelaskan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Beliau menjelaskan bahwasanya ia telah terjatuh dalam suatu dosa. Apa dosanya? Dosanya adalah bahwa ia telah menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan. Kita lihat di sini seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Sakhr al-Bayadi radhiyallahu anhu. Jiwanya tampak sebagai jiwa seorang yang mukhlis lillahi subhanahu wa ta'ala. Kolbunya adalah kolbu yang hidup. Manakala terjatuh pada suatu pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya benar-benar seakan-akan sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berbahagia sehingga dengan penuh kecemasan, penuh kekhawatiran datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan ya Rasulullah aku telah binasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah arhamun nas bin nas, manusia yang paling belas kasihan kepada umat manusia, lebih-lebih kepada para sahabatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah terhadap sahabat Salamah bin Sakhr al-Bayadi atas apa yang ia kisahkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghardiknya, tidak pula membentaknya, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkannya, memberikan jalan keluar atas apa yang terjadi pada dirinya. Demikianlah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar raufum bil Mu'minin, benar-benar belas kasihan terhadap orang-orang yang beriman maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu pertanyaan kepadanya. Yang pertanyaan ini erat kaitannya dengan kafarah. Dengan tebusan atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh sahabat tersebut. Karena para ulama sepakat bahwasanya menggauli istri di siang hari bulan Ramadan dengan batasan setelah terbitnya fajar. Fajar Sadiq setelah masuk waktu fajar, waktu subuh hingga terbenamnya matahari, maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan termasuk dosa besar apabila terjadi yang seperti ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah kamu mempunyai seorang budak untuk kamu bebaskan sebagai tebusan, sebagai kafarah atas apa yang telah kamu lakukan? Maka sahabat ini pun menyatakan, lah, aku tidak punya wahai Rasul. Kemudian Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini?" Apakah kamu mampu untuk melakukan som dua bulan berturut-turut? Kala la aku tidak mampu wahai Rasul. Dan mengisyaratkan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Bassam bahwa justru aku terjatuh untuk melakukan perbuatan ini dalam keadaan aku saum. Aku termasuk seorang yang tidak bisa menahan, tidak kuat untuk menahan diri manakala bertemu dengan istriku. Saum Ramadan satu bulan saja sudah terjadi yang seperti ini, apalagi dua bulan berturut-turut. Maka ia menyatakanlah aku tidak mampu wahai Rasul. Qala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan, "Fahal tajidu it'ama sittina miskina?" Apakah kamu mampu memberi makan 60 orang fakir miskin? Dia menyatakan, "La, aku tidak mampu." Karena ia adalah seorang yang miskin. Bahkan termasuk orang yang paling miskin ketika itu tidak mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin, untuk masing-masing fakir miskin satu mud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian terdiam. Beliau beliau sebutkan tiga kafarah. Dan di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah kafarah tersebut sifatnya sebagai pilihan ataukah sifatnya berurutan. Yang dimaksud dengan pilihan adalah memilih salah satunya. Yang ini atau yang ini atau yang ini. Memperdekakan budak atau saum dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Pilihan sifatnya. Ataukah berurutan dalam artian sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Ketika terjadi peristiwa tersebut, maka membebaskan budak. Jika tidak memungkinkan, turun pada tingkatan yang kedua, yaitu saum dua bulan berturut-turut. Jika memang tidak memungkinkan, maka turun pada tingkatan uh, pada tingkatan yang ketiga yaitu memberi makan eh, uh, 60 orang fakir miskin. Sebagian ulama seperti Al Imam Malik rahimahullah dan juga Al Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwasanya ini semua sifatnya pilihan. Mana yang dicondongi oleh seorang yang terjatuh pada perbuatan tersebut, maka hendaknya memilih salah satunya. Sedangkan jumhur ulama jumhur ulama berpendapat bahwa dalam permasalahan ini tidaklah dengan memilih akan tetapi secara berurutan sebagaimana yang telah diajukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Salamah bin Sahr al-Bayadi. Jadi pendapat dari jumhur ulama dalam permasalahan ini apabila seorang terjatuh dalam perbuatan sebagaimana yang terjatuh pada sahabat Salamah bin Sahr al-Bayadi maka kafarahnya adalah memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu, barulah berpindah pada tingkatan berikutnya, yaitu melakukan saum sebanyak dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu pula, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah. Kemudian terkait dengan sahabat Salamah bin Sakhr Al-Bayadi radhiyallahu anhu. Setelah diajukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa jenis kafarah secara berurutan dan semuanya dijawab dengan tidak mampu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Lalu dalam kondisi yang seperti itu datanglah sahabat yang lain memberikan hadiah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekeranjang kurma. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari seorang sahabat yang terjatuh dalam permasalahan tersebut, ditanya mana orang yang bertanya tadi. Setelah ia menyatakan ana, maka diberilah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam e, diberikanlah diberikanlah sekeranjang kurma tadi kepada sahabat e, Salamah bin Sakhr al Bayati. Untuk apa diberikan? Agar disodakohkan sebagai kafarahnya. Lalu ternyata tidak ada yang lebih fakir dari sahabat Salamah bin Sakhr al-Bayadhi di kota Madinah. Melihat kondisi yang seperti ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Tertawa dijelaskan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah Syekh Al Bassam rahimahullah eh, taala bahwa orang ini datang dengan membawa suatu masalah dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi sedih yang semestinya dia itu membayar kafarah kafarah yang lumayan berat maka ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan demi kemudahan malah pulangnya membawa makanan membawa satu keranjang kurma yang sedianya dia mengeluarkan kafarah apakah itu membebaskan budak atau melakukan saum dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin namun ternyata dia pulang dalam kondisi membawa makanan karena tidak ada keluarga lain di kota Madinah yang lebih fakir dari keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada sahabat Sahr Salamah bin Sahr al Bayadi untuk memberi makan keluarganya dengan uh, korma tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah suatu kejadian yang terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu mengandung hikmah yang cukup berharga terkhusus bagi kita semua selaku generasi yang datang setelah generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan pertama tentang wajibnya kafarah bagi seorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan dalam keadaan sengaja. Kemudian yang berikutnya bahwasanya menggauli istri di bulan suci di siang hari bulan suci Ramadan termasuk dari al-fawahish al-muhlikat termasuk dari dosa besar yang dapat membinasakan seseorang. Hal itu dikarenakan ketika sahabat Salamah bin Soher al-Bayadi datang kepada Rasul seraya menyatakan halaktu, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Berarti hal ini termasuk di dalam persetujuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya menggauli istri di siang hari bulan suci Ramadan termasuk dari al-fawahish al-muhlikat. Kemudian masalah yang berikutnya yang kita bisa ambil dari hadis tersebut. Dan sempat disinggung dalam keterangan sebelumnya seorang yang menggauli istri di siang hari bulan suci Ramadan dalam keadaan sengaja dan wajib membayar kafarah apakah kafarahnya <clears throat> secara pilihan ataukah secara tertib maka kita tahu bahwa pendapat jumhur ulama bahwasanya kafarah tersebut sifatnya secara tertib. Ditunaikan memperdekakan budak jika tidak memungkinkan saum dua bulan berturut-turut dan jika tidak memungkinkan memberi makan 60 orang fakir miskin. Masalah berikutnya <clears throat> annal kafarah la tasqutu ma'al i'sar. Bahwasanya kafarah tidaklah gugur ketika seorang dalam keadaan sulit atau tidak mampu. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya kafarah dalam permasalahan ini tidaklah gugur manakala seseorang kesulitan atau merasa tidak mampu. Hal ini diambil dari sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada sahabat Salamah bin Sakhr al-Bayadi tentang kemampuan untuk memberdeka, memerdekakan budak dan menjawab tidak mampu Kemudian ditanya, apakah mampu untuk melakukan saum dua bulan berturut-turut? Juga menyatakan tidak mampu. Ditanya, apakah mampu untuk memberi makan 60 orang fakir miskin? Kemudian menjawab tidak mampu. Lah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab, ketika mendengar jawaban masing-masingnya dengan menyatakan tidak mampu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian menyatakan gugur kafarah atas dirimu. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Nah ini menunjukkan bahwasanya al kafarah tidaklah gugur dikarenakan seorang berada dalam kesulitan atau tidak mampu. Inilah yang diantara yang disimpulkan oleh Syekh Al-Bassam Hafizahullah Ta'ala di dalam Taisir al alam Kemudian di dalam hadis ini pula dapat diambil suatu faidah bahwasanya boleh untuk seorang yang terjatuh dalam perbuatan tersebut dan berkewajiban untuk membayar kafarah kemudian dia tidak mampu, maka boleh bagi orang lain untuk membantu orang yang tidak mampu untuk membayar kafarah tersebut. Boleh bagi seseorang yang terjatuh dalam perbuatan menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan, dan tidak mampu untuk membayar kafarah, boleh untuk dibantu oleh orang lain. Walaupun ia bukan keluarganya, maka boleh untuk dibantu. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Manakala melihat sahabat Salamah bin Sakhr al-Bayadi tidak mampu untuk melakukan membayar menebus kafarah. Kemudian datang satu keranjang kurma, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu keranjang kurma tersebut kepada sahabat Salamah bin Sakhr al-Bayadi radhiyallahu anhu untuk disedekahkan sebagai salah satu bentuk kafarah. Sebagai salah satu bentuk kafarah. Kafarah jenis yang mana? Jenis yang ketiga. It'am uh, memberi makan 60 orang fakir miskin. Memberi makan 60 orang fakir miskin. Apakah cukup satu keranjang itu? Syekh al basa menjelaskan bahwa takaran daripada uh, <clears throat> takaran daripada al-arak itu kurang lebihnya 15 so' kurang lebihnya 15 so' dan e, satu so' jika diperkirakan dua setengah kilo maka 15 so' kurang lebihnya 37 setengah kilogram jika satu so' <clears throat> itu ada empat mud Berarti satu keranjang kurma yang berisikan 15 so itu lebih untuk dibagikan kepada 60 orang fakir miskin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan satu keranjang kurma tersebut agar disodakohkan sebagai bentuk kafarah atas apa yang ia lakukan tadi. Nah, ini syahidnya bahwasanya boleh bagi seseorang untuk membayar kafarah dengan bantuan orang lain. Atau boleh bagi pihak lain untuk membantu saudaranya di dalam menunaikan kafarahnya. Faedah berikutnya bolehnya bagi seseorang yang mengeluarkan kafarah atau e, suatu rukhsah, suatu keringanan ketika seorang membayar kafarah dan tidak didapati keluarga yang lebih miskin dari keluarganya boleh untuk diberikan kepada keluarganya sebagaimana yang terjadi pada <clears throat> sahabat Salamah bin Sakhr al-Bayadi radhiyallahu anhu. Ketika ia menyatakan kepada Rasul bahwa tidak ada keluarga, satu keluarga pun yang lebih miskin dari keluarganya di kota Madinah ini, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar satu keranjang korma itu disedekahkan kepada keluarganya. Itulah mungkin Eh, beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-180 ini yang tentu penekanannya khususnya terkait dengan bulan suci dengan som di bulan suci Ramadan penekanannya adalah pada kafarah bagi seorang yang terjatuh pada perbuatan menggauli istri di siang hari bulan suci Ramadan. Dengan uh, sedikit rincian yang telah kita dengarkan bersama tadi. Wallahu a'lam bissawab ila huna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi alamin.